Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada kaidah yang sangat penting yaitu pecahan daripada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahasanya wasilah-wasilah perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan. Jadi dengan perantara tersebut tujuannya kemana gitu ya. Kalau perantaranya mubah, tujuannya adalah haram, haram. Kalau perantaranya mubah, tujuannya adalah perkara yang wajib, perantara tersebut jadi wajib. Kalau perkaranya mubah, tujuannya adalah perkara yang makruh, maka perantara tersebut kalau dilakukan jadi makruh. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat wa ala hadza naqul. Maka berdasarkan kaidah ini kita ucapkan atau kita katakan, maka na wasilatan lil wajib bahwa wajib. Maka seluruh perkara yang itu merupakan wasilah perantara untuk nah sebuah kewajiban maka perantara tersebut wajib hukumnya. Wa na wasilatan lil mustahab bahwa mustahab. Dan apabila atau dan seluruh apa-apa saja yang dia itu merupakan wasilah perantara yang bisa menghantarkan pada perkara yang sunnah mustahab sunnah ya mustahab, sunnah, mandub itu semuanya sama. Maka sesuatu tersebut pun sunnah hukumnya. Apa maksudnya ya? Nah, sebagaimana contohnya sudah kita berikan contoh kemarin, orang mau memakai siwak, hukumnya sunnah kan? Nah, dia nggak punya siwak, nggak bisa mengamalkan sunnah itu kita harus beli. Nah, ketika itu ketika dia ingin mengamalkan sunnah itu bersiwak, maka ketika itu juga dia membeli hukumnya apa? Sunnah. Seperti itu contohnya. Wa makana wasilatan lil muharram fa muharram dan seluruh nah perkara yang itu merupakan wasilah yang menghantarkan pada perkara yang haram maka sesuatu tersebut haram juga. Nah, wa makana wasilatan lil makruh fa makruh dan enam seluruh perkara yang itu merupakan wasilah perantara yang menghantarkan pada perkara yang makruh maka sesuatu tersebut makruh hukumnya. Contohnya, eh, al qaul ya berdasarkan pendapat yang sebagian pendapatnya orang ketika makan bawang putih atau memakan barakallahu fikum basal ya, istilahnya berambang itu ya. Bawang merah itu tapi masih mentah. Nah, kalau masih mentah kan biasanya dimakan baunya apa? Baunya kan istilahnya mengganggu. Nah, itu nanti memang ada larangannya ya. Man akala basalan aw tauman, fala masajidana masajidana. Artinya barang siapa yang makan nah barakallahu fikum eh, bawang putih atau makan bawang merah tadi, maka jangan sampai dia mendekati masjid kami. Jadi kalau kamu masjid hukumnya makruh, Paham ya? Makruh, paham ya? Nah, saat itu juga ketika dia mau ke masjid kok malah makan makan bawang putih dan misalnya maka ketika itu juga dia mengkonsumsinya makannya makruh karena bisa menghantarkan orang yang makruh tadi. Apa maksudnya ya? Nah, ini semuanya tentunya ketika masih mentah ya. Soalnya kalau sudah dimasak itu biasanya nggak terlalu. Nah, ilahnya kenapa sih ilahnya? Ilahnya nanti mengganggu orang lain. Sedangkan kalau orang lain terganggu itu malaikat juga merasa tergangguan itu nih barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa makana wasilatul mubah wa mubah. Naam, dan seluruh perkara yang itu merupakan wasilah perantara yang menghantarkan pada perkara yang mubah, perkara yang boleh, maka hukumnya juga boleh. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa yang boleh ini? Ya boleh-boleh saja. Misalkan atau mau makan, mau makan, eh, mau, mau makan, nah barakallahu fikum, mau makan nasi istilahnya. Nah, itu kan mau makan nasi itu hukumnya boleh aja. Nah, antum nggak akan bisa makan nasi itu kecuali harus mengambil apa? Mengambil piring misalkan. Nah, saat itu juga antum mengambil piring itu hukumnya mubah. Karena apa? Karena kembali pada perkara yang mubah. Apa contohnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kan makan itu nggak harus pakai piring. Mangkok juga bisa nih itu. Jadi ketika antum mau ambil piring itu silakan itu. Nah, nggak masalah. Kemudian kita lihat wa ibaratu a'am wa asbaha ladaina salatu ibaratin wa asbaha alaina wa asbaha ladaina thalathu ibaratin. Dan ungkapan ini lebih umum. Perhatikan ya, ungkapan ini tadi yang beliau sebutkan tadi lebih umum. Wa asbaha dan menjadilah sekarang di sisi kita ada tiga ungkapan. Ada tiga ungkapan. Yang pertama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Eh, artinya semua wasilah, semua perantara itu dia nanti akan memiliki hukum apa? Hukum tujuan. Ini paham enggak ada ini? Jadi kalau ada perantara-perantara dilihat tujuan untuk apa? Om ya? Eh, ada orang kelihatannya santai-santai, eh, dia apa? Dia mikul apa? Mikul tangga. Eh, itu aslinya boleh-boleh aja kan? Ternyata dia mikul tangga itu untuk mencuri. Akhirnya hukumnya jadi apa? Haram. Om ya, haram. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya kaidah yang kedua, ma la yatimul ma'mur illa bihi fa bih. Eh, sesuatu yang apa-apa yang sebuah perkara yang diperintahkan itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut pun diperintahkan juga. Sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut pun diperintahkan untuk mewujudkan kewajiban tadi itu. Paham ya? Karena yang diperintahkan itu ada dua kemungkinan, perintah yang sifatnya wajib, perintah yang sifatnya apa? mustahab atau sunnah atau mandub. nah Yang ketiga, mana yatimul wajib illa bihi wajib. nah ma la wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini lebih khusus lagi. Ya. Karena kalau makmur yang diperintahkan ada berapa kan? Sesuatu yang diperintahkan ada dua kemungkinan. Ima perintah yang sifatnya wajib, ima perintah yang sifatnya apa? Mustahab atau sunnah. Nah sekarang yang ketiga ini lebih khusus lagi. Ma la wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Apa-apa yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Seperti halnya antum mau sholat berjamaah atau mau sholat, itu kan tidak akan sempurna sholat tersebut kecuali yang toharoh. Maka toharoh hukumnya apa? Wajib. Apa maksudnya ya? Nah. Wa amuha al-ula sumasania sumasalisah. Yang paling umumnya, kaidah yang paling umum adalah yang pertama itu al-wasail laha ahkamul makosit umum. Nah, semua perantara-perantara memiliki hukum tujuan. Ini umum enggak? Umum. Sumasania kemudian yang kedua, yang lebih apa yang lebih umum, yang kedua, yaitu apa? enam sebuah perkara eh, yang diperintahkan tidak akan sempurna kecuali dengan perkara atau sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut diperintahkan juga sesuai dengan kadarnya sunnah atau wajib. Paham ya? summa salisah yang ketiga, diurutkan yang ketiga lebih khusus lagi. Wal mu'alif takallama 'ala salisah faqat. Sedangkan mu'alif di sini berbicara mengenai yang ketiga saja, yaitu apa? Ma la wajib illa bihi fahuwa wajib. Seorang wanita ingin menghindarkan diri dari fitnah, ingin agar orang lain tidak terfitnah dengan dia, paham ya? Nah, hukumnya wajib enggak? Wajib. Tapi tidak akan sempurna kecuali harus menutup wajah. Nah, di sini kita ambil kaidah apa? Berarti menutup wajah hukumnya wajib demi mewujudkan kesempurnaan menjaga atau terhindar dari fitnah. Mahum ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang masih daripada pembahasan saya perintah Nah, barakallahu fikum. itu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya yang jelas kaidah tadi itu penting sekali ya. Nah, dalam artian untuk memahami nas-nas terkadang butuh kaidah seperti tadi. Karena terkadang orang mengatakan, "Mana hukumnya?" Katanya, eh, tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah yang nas bahwasanya harus menutup wajah katanya. Ya, kita katakan apa barakallahu fikum, memang kalau nas langsung itu enggak ada. Cuman kan kalau global kan banyak. Eh, seperti menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Wajah termasuk bagian tubuh juga. Cuman kata mereka masih belum puas. Nah, dengan kaidah ini juga terkadang membantu. Paham ya? Sekarang na'am barakallahu fikum seorang wanita menjaga diri dari fitnah agar tidak terfitnah, agar tidak memfitnah, wajib enggak? Wajib. Nah, ini sempurna enggak kalau dengan membuka wajah? Enggak akan sempurna karena orang na'am barakallahu fikum seorang lelaki itu yang normal, paham ya? Pusat dia terfitnah dengan perempuan itu biasanya wajahnya fitnah. Paham ya? Oleh karena itu dia mau tidak mau dia harus menutup wajah demi menyempurnakan apa?